Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita Widya Juniati dari Majalengka. Buya, yang saya mau tanyakan, saya suka film India dan kebanyakan suka film India, Buya. India, film India. Kalimatnya, buka mulut sedikit. Saya suka film India saya suka pimpin dia nah saya tidak dengar saya coba bacanya jelas sedikit ya biar yang lain juga dengar saya suka film India dengar nggak ayo coba baca belajar baca yang benar sudah berapa kali diingatkan tidak mau belajar dia Hah? ayo ya. saya suka film India ya. dan kebanyakan film India selalu mengenalkan agama dan tradisi mereka kita sebagai umat Islam, apakah hukumnya jika kita mengetahui dan mengenal agama lain? Dan apakah diperbolehkan menonton tayangan yang non-muslim? Itu Bu ya, untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, dari sahabat kita Solihin dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya masalah atau tentang jamaah tablik. Sekarang di mana-mana sudah menyemarak sebenarnya apa tujuan mereka dan apakah mereka mengajak kita kembali kepada zaman Nabi dan para sahabat. Begitu Bu ya? Apa yang marah apa tuh? Yang marah jadi sudah menyebar kemana-mana Bu ya. Apa itu baca lagi? Yang marah apa? Jamah tablik Bu ya. Hah? Jamah tablik. Baca dari ulang dari aku. Mana jamah tablik tidak bisa diucapkan? Tadi tidak ada jamah tablik disebut. Baca diulang dari awal. Oh iya. <laughs> jangan jangan diurangi pertanyaan sedikit biar Bu yang nyimpulkan nanti ya. Iya. Baca dari awal. Ya. Saya mau bertanya tentang jamaah tablik Bu ya. Zaman Nabi? Jamaah tablik. Makanya saya tidak dengar jamaah tablik. Saya, bisa dengar tadi zaman Nabi, makanya saya bingung. Jamaah tablik. Baca yang ya sedikit ini didengar supaya tidak salah paham. Bu ya setiap dengar yang baca saya tidak paham. Jamaah tablik. Saya zaman tablik, tapi zaman Nabi tapi bikin. Coba ya, yang benar ya bacaannya ulangi yang benar baca yang benar satu-satu kalimatnya kalau begitu kayak anak TK yang ngejak bagus ayo ya saya mau bertanya tentang jamaah tablik ya. nah benar banyak kebaca terus sekarang di mana-mana sudah menyemarak sebenarnya apa tujuan mereka dan apakah mereka mengajak kita kembali kepada zaman Nabi dan para sahabat baik baik Bu ya syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama adalah itulah yang harus kita pangkas perlahan demi perlahan hiburan kita jangan sampai kita punya hiburan yang tidak membangun jiwa akhlak kita dan iman kita anda bisa perlahan yang menjadi berat adalah hawa nafsu insya Allah orang kalau tidak nonton film India tidak akan korengan dan tidak akan kelaparan ini harus perlahan ya kita. Kita perlahan demi perlahan untuk mengurangi hal-hal yang demikian itu. Karena kalau sudah nonton film tersebut satu jam dua jam. Kalau seandainya kita berselawat sudah berapa? Maka dari itu ini tugas semuanya untuk membuat pilihan. Membuat film-film yang syar'i yang islami, apakah film tentang Sayyidina Umar bin Khattab dan terusnya yang selama ini membangun Biarpun ternyata juga ada orang yang buat film-film islami tapi dirusak juga karena mereka bukan ahlinya. Makanya kami juga cita-cita punya cita-cita, punya sutradara yang canggih, penulis naskah yang hebat, menyusun skenario yang dahsyat untuk membuat film-film Islami. Ini kewajiban bersama. Pelayan dalam berbuat membuat film itu harus syar'i. Tidak boleh di dalam film itu suami istri pegang-pegangan, padahal bukan suami istri itu haram, itu nggak bisa begitu. Dan ini harus, dan ini sudah waktunya. Mustahil orang dijauhkan dari hiburan-hiburan semacam itu. Tinggal kita perlu membuat film-film yang islami. Dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak, sudah ada perubahan. Tapi harus kita membuat yang demikian itu. Kalau bertanya ya jangan mendengar, karena di situ adalah mengajarkan akidah yang tidak baik. apa kenalkan tentang kepercayaan yang haram, bahkan syirik. Tentang percaya kepada dewa-dewi dan seterusnya. Itu tidak berkenankan. Kemudian juga ketahuilah itu karena yang membuat bukan orang yang beragama Islam. Ketahuilah cara bercintanya pun cara bercinta yang salah. Cemburu yang salah, mungkin menuntut yang salah, Jangan dianggap sepele. Sebab film itu dibuat juga ada ada sesuatu yang tersimpan di otak mereka. Ada misi yang dikirimkan. Misi merusak. Sinetron pun merusak. Bagaimana anak-anak kecil jangan ngerti pacaran itu? Karena apa? Misinya di sinetron-sinetron yang mereka saksikan semacam ini. Jadi hendaknya kita sudah mulai hijrah dengan yang demikian ini. Meninggalkan yang demikian ini perlahan demi perlahan. Kita mencari hiburan yang positif. Hiburan yang hiburan yang menanggalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus hukumnya adalah kalau to the point sesuatu yang bakal merusak iman akhlak dan akidah hukumnya adalah haram dan orang jangan merasa aman eh, kan cuma hiburan saja oh hiburan tiba-tiba kita dia bangga dengan tokohnya dengan perannya dengan sebagainya membahayakan apalagi situ ada pesan-pesan iman keimanan dan akidah jangan main-main artinya bagi min husni islamil mar'i tarkuhu nih. kalau emang memang Islam itu benar akan menghindar dari hal-hal yang tidak berguna yang kurang manfaat ambil yang manfaat jangan menonton yang demikian itu sinetron dan sebagainya dan kelihatannya zaman sekarang ini kalau mau ibadah itu lebih penting seperti itu sekarang kan zaman dulu tuh ulama mengajari ibadah itu bagaimana berpuasa sampai tidak makan daging puasanya ini no, no, no. jangan ngomong dan sebagainya kan itu sebenarnya untuk memerangi hawa nafsu agar jangan mengikuti hawa nafsunya ada kan orang puasa pakai nasi putih tok uh, paling tidak enak kan Nasi putih dok. Kalau sesaat-sesaat kita makan nasi putih sambil nunggu masaknya nasi sambil liwat itu kan nyamnya masih enak. Tapi kalau setiap hari puasa pakai nasi putih, nggak pakai daging itu merangi hawa nafsu agar kita tidak bisa sama dengan urusan makanan. Eh, tapi zaman sekarang kita rubah. Saya ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Sudah kalau makan puasa yang enak, buka yang enak, sahur yang enak. Kalau pengen riyah Allah memerangi hawa nafsu sederhana saja, bersumpah demi Allah, ya Allah, ya Allah demi Allah. Rani. Demi Allah, Ya Allah, aku bersumpah. Aku bersumpah untuk tidak nonton sinetron. Sudah bingungnya setengah mati ini, Masya Allah. Insya Allah tidak korengan ibu. Kita harus buat perubahan. Tidak perlu membanggakan hal-hal demikian itu. Lihat, kita buat perubahan. Kita bisa membuat hiburan di anak-anak kita dengan sesuatu yang lebih baik nyuri apa kancil yang cerdik kancil yang bijak gitu loh Hah? kancil bijak adil ngajari kemana hayal kancil hayal sama-sama hayalnya ya akan tapi kita ketahuilah namanya musuh-musuh Allah akan selalu merusak dan semua orang yang punya keimanan itu punya misi imannya orang Hindu orang Buddha punya misi seterusnya tidak menonton itu hilang apa kurangi perlahan demi perlahan namanya kecanduan apalagi dia hobi harus perlahan-perlahan Sampai saking hobinya pun sendiri adalah sangat hafal lagu-lagu India, biarpun tidak tahu artinya. Sholat Nabi nggak hafal. Lagu India hafal semua. Sampai kalimatnya hafal tuh. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dihindari perlahan demi perlahan bagi yang kecanduan. Bagi yang belum tidak usah coba-coba. Kalau pengen cari hiburan yang positif. Hiburan, kesenangan itu ada di dalam hati. Tidak harus dengan film India atau film barat, film ini nggak harus. Belum lagi nanti ada urat yang dibuka di sana kan? Ada membangkitkan syahwat dan sebagainya. Mungkin. Baik. Kemudian yang kedua adalah jamaah tablik adalah sebuah pergerakan yang dirintis oleh seorang wali besar, Syekh Elias. Akidahnya adalah pengikut Imam Maturidi, akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah dan mereka adalah kaum sufi juga. Jadi jamaah tablik bukan sesuatu yang salah. Biarpun ada orang-orangnya. Kalau orang sering disebut oknumnya. Yang berlebihan, tidak punya adab, salah. Itu bukan Syekh Eliasnya. Syekh Ilyas adalah seorang yang punya keramat besar. Beliau ada seorang wali besar yang mencetak ulama-ulama besar juga. Jamaah tablik adalah akidahnya sama dengan kita. Hanya kalau jamaah tablik yang dari India, Pakistan sana, mereka adalah mengikuti dalam akidah adalah ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam fikih ikut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Makanya fikihnya sana jangan dibawa ke sini. Kalau Anda jamaah tablik, Anda harus mengikuti jamaah tablik Anda di Indonesia. Sebab Syekh Ilyas itu tidak memaksa fikih Hanafi dibawa ke Indonesia. Kalau di Indonesia tetap dengan kunutnya dan sebagainya. Tapi secara umum jawabannya jamaah tabligh adalah sama dengan kita akidahnya ahli sunnati wal jamaati sufiyati. Mereka adalah mengenal dunia tasawuf. Cuman ingat, jamaah tabligh ini kendaraan mewah. Artinya apa? Jamaahnya besar. Ini sudah mulai disusupkan oleh orang-orang aneh. Biasa ini. Dan nanti ini orang mengatasnamakan jamaah tabligh, ternyata akidahnya mencaci maki, tawasul nggak boleh. Ini pasti keluar dari jamaah. Ini adalah dari luar susupan. Tapi kalau kembali kepada muassisnya yang saya dan ulama-ulama seterusnya, penggantinya setelah itu adalah jamaah tabligh adalah yang mengajarkan bagaimana kita itu mengamalkan ilmu, mengajak sholat berjamaah. Kemudian, dan beliau ini keramat juga. Mereka bisa membentuk satu komunitas yang besar. Tapi orang tidak semua harus ikut jamaah tabligh ini. Sebagian jamaah tabligh memaksa harus orang ikut jamaah tabligh. Enggak, ini warna-warni ini kesempurnaan. Cuman kalau dibanding dengan manusia sejagat, jamaah tabligh memang kecil. Tapi jamaah tabligh secara perkumpulan besar, hebat. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sama kembali kepada Allah dan Rasul ya. Dengan meningkatkan amal ibadah dan seterusnya, akidahnya adalah benar, jadi jamaah tablik adalah bukan musuh kita. Jamaah tablik adalah potensi. Jamaah tablik adalah potensi, dan Alhamdulillah dari jamaah tablik itu, adalah bisa masuk ke daerah-daerah yang kita sendiri tidak bisa masuk. Mengajari sholat, berjamaah dan seterusnya. Maka ini saling melengkapi. Nah, ini yang bangun pondok, bangun pondok. Nah jamaah tablik, sambuk kampung sana, sampai kampung sana, ayo mondok. Nanti kita yang nampung nanti. Yang keliling-keliling sudah siarahkan keliling sama. Yang menjadi masalah adalah orang sombong. Yang punya pondok sombong dengan pondoknya, yang jamak tablek sombong dengan tableknya, selama ini hanya membanggakan saja, mabujuk. Yang punya pondok mengatakan orang hanya tablek tok keliling tok, orang masuk Islam setelah itu tidak dididik, yang paling hebat adalah pondok. Nah ini. Ini juga sombong yang punya pondok. Sisi lain jamaah tabligh loh. Orang kok di dalam pondok terus, di luar nggak pernah mendapatkan ceramah, coba keluar. Loh, ini kan jadi saling menjelekkan. Sudah lah eh, jamaah tablik cepat tugasmu keluar ke gunung-gunung. Alhamdulillah. Saya akan di pondok ngurusi santri. Nanti yang di gunung turun ke pondok saya ngajari beres. Selengkap. Ini jadi jamaah tabligh bukan bukan akidah yang sesat, asalkan masih benar ya sanatnya kepada saya Elias Tapi kalau sudah jamaah tabligh yang nyeleweng bukan urusan saya, bukan omongan saya ke situ. Nah, ini jamaah tabligh ya. Kalaupun ada penyelewengan itu jam Setiap kelompok itu pasti ada yang nakal nantinya ada penyelewengan. Islam sendiri kan satu aslinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian istiadat ulama akidah tetap sama. Kan ada penyelewengan, ada khawarij, ada ini, ada. Dari jamaah tabligh juga ada. Mau sampai gara-gara istri yang nggak pakai cadar mau dicerai itu. Ini istri yang ngurus siapa? Ini ketemu saya yang LSD rotan nanti. Ada kita dapat laporan gara-gara istri yang nggak mau pakai cadar mau dicerai. Lah, memang aturan nggak begitu. Memang istri harus patuh pada suami akan tapi istri kan punya lingkungan yang mungkin belum biasa. Memang pakai cadar adalah istimewa, silakan. Tapi urusan semacam ini langsung dihubungkan dengan jamaah tabligh. Kamu bukan golongan saya, bukan. Lo memang golongan-golongan begitu caranya. Jamaah tabligh istimewa. Mendidik istri-istri mereka untuk menutup aurat dengan rapi, terjaga dan seterusnya. Ini istimewa, bangga kita. Yang kita tidak bisa melakukan. Nah, ini adalah sebetulnya potensi. Kalau kita bisa kerja sama-sama yang baik, indah. Satu tok kuncinya, tidak boleh sombong dengan kelompoknya termasuk kelompok yang punya pondok dengan kelompoknya al-bahjah dengan kelompoknya wah ini al-bahjah kalau sombong dengan al-bahjahnya terjerumus denger ini al-bahjah hanya sekedar membuat organisasi apa perkumpulan khusus dengan manhaj yang manhaj kita manhaj guru-guru kita ngordinir maksudnya apa kita buat keluarga dulu deh bukan berarti yang kumpul al-bahjah no, yang tidak ikut al-bahjah nggak benar oh ya ini sudah salah ini al-bahjah palsu ini al-bahjah itu yang lain lebih hebat banyak Cuman kenapa buat al Ini biar terawat ini. Sebab kalau kita harus ngurusi manusia sejakan nggak terawat semuanya. Bayar nih, kacamata black ngurusinya, pesantren itu ngurusi ini, al-baja ngurusi ini. Tapi semuanya tujuannya sama. Yang menjadi salah adalah merendahkan. Kalau ada jamaah tablek merendahkan yang lainnya, sesat dia. Ada orang punya pondok merendahkan jamaah tablek, sesat. Ini potensi, nggak boleh kita saling merendahkan. Kita mungkin bagi yang punya pondok memberikan motivasi jamaah tablek, kalau kita biayai itu keliling ke gunung-gunung sana agar orang bisa sholat sana. Mungkin jamaah tablik yang kaya raya yang senang keliling belum bisa bangun pondok, bantu pondok sini. Oh, hebat kan? <laughs> Indah. Nah, mungkin ada jamaah tablik yang kaya raya, akan tapi dari pihak jamaah tablik sendiri belum banyak program sekolah-sekolah, media dan lain-lain. Jadi sudahlah, sama ini dakwah. Suatu ketika ini, ini, ini ada kebincangan dari yang punya pondok antipati dengan jamaah tablik ini musibah. Suatu ketika dari jamaah tablik juga, suatu ketika ada orang duduk, nasihati kita berjalan sama. Inti, inti Ustad tidak pernah keliling, tidak pernah khuruj. Ini belum tahu gitu kalau di depannya. Kalau kita ini, ada satu ketika datang cerita, ketemu di sebuah tempat, akhirnya kenalan, ya kita kenalan, nama siapa saya? Ya, dulu sekolah di mana? Saya sekolah di Yaman. So, sudah pernah khuruj? Nah, anu, khuruj gimana? Ikut tiga hari, empat puluh hari Ustaz bilang, gimana yang tidak khuruj? Lu dimarahi habis-habisan. Kok saya ini? Saya dengar aja. Kalau saya khuruj tiga, tiga hari, ya ini. Saya setiap hari khuruj. <laughs> saya setiap hari khuruj, pulang malam, malam terus. Setiap hari saya khuruj, tidak pakai tiga hari, empat puluh hari. Setiap hari saya khuruj. Setelah itu baru tahu ini Bu Yahya. <laughs> Jadi kalau bukan Buya Yahya, dia akan seenaknya. Gitu. Kok hormatnya hanya karena Buya Yahya? Ini bagaimana ini? Ini menunjukkan akhlaknya dia yang tidak baik. Tapi tidak semua jamaah tabligh semacam itu loh ya. Ini hanya karena sombongnya dia dengan jamaahnya. Jamaah tabligh istimewa, guru-guru. Abdullah Baharun sangat menghormati jamaah tabligh kalau ke sana. Cuman ada orang itu, oh diceramai saya, diceramai. Oh, enggak kurut. Karena kalau saya keluar dari Hadramut. Enggak pernah kurut, enggak pernah. Gimana enggak kurut? Ya sudah. Saya hmm, kurut setiap hari. Setiap hari khuruj ya, bukan 4 bulan saya khuruj ya. Sampai mati saya khuruj nanti. Cuman saya sering pulang dan dan juga kami himbau yang jamaah tabligh kalau khuruj tolong perhatikan yang di rumah. Istrimu punya hak. Bahkan haram keluar jika di rumah tidak dibenahi. Jangan sampai dolim istrinya suruh kerja, suaminya keliling khuruj. Lebih baik kau kerja, suami istrimu di rumah. Istimewa. Ini nasihat buat jamaah khuruj. Tapi anggap jamaah khurut adalah ya sama. Ini dolim kalau ada jamaah khurut keliling, istrinya dikasih modal suruh jualan di pasar, jahit segala macam, suaminya keliling enak-enak. Harus ini dakwah ilallah. Eh dakwahmu kepada keluargamu sendiri. Kau kerja di pasar nggak usah kurus 3 hari, 40 hari, istrimu terhormat di rumah lebih bagus. Daripada kau keliling istrimu nggak punya duit, nggak segala haram. Keluar dari manhajnya Sa'iliyah. Saya satu wali besar. Saya sudah wali besar, orang besar keramat dan jamaah tabligh ini dengan dengan niatnya yang luar biasa bisa membentuk lingkungan yang baik seperti Temboro dan sebagainya itu lingkungan yang baik sampai masyarakat bisa kayak anak pondok nah, ini kan satu kelebihan kalau ada perbedaan sedikit-sedikit semuanya punya perbedaan tapi ingat jangan merendahkan siapapun Jamaah tabligh kalau sudah merendahkan yang lainnya tidak terhormat. Torekoh sama torekoh merendahkan, pondok dengan pondok merendahkan. nah, ini ku, ini sebab ini Abu Jahal semuanya itu. Akan tapi ini potensi semuanya. Kita alhamdulillah punya Habib Rizik, kita punya uh, eh, FPI, kita punya yang lembut, punya ini, ini semuanya potensi yang indah. Gak usah saling mencaci. Anda tidak bisa menjadi jamaah tablik, tapi bisa menjadi Anda. Ini wajar karena semuanya punya keahlian masing-masing. Baik, jangan saling mencaci. Baik, jamaah tablik ah, secara akidah kalau masih benar dia yang mengikut pada pendahulunya, jamaah tablik adalah ikut Imam Syekh Ilyas dan beliau adalah ikut secara umum jamaah tablik yang datang dari India, Pakistan itu mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidah yang sering kita sebut ashariyah dan Maturidiyah. Ini sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaan sedikit tapi masalah furu'ul aqidati, bukan bukan usulul aqidati. Kemudian masalah fikih, mereka lebih banyak fikih matab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Atau kalau jamaah tabligh Indonesia rata-rata mereka adalah matab Imam Asy-Syafi'i. Hendaknya kita sinergi, kerjasama yang baik dan jangan saling mencaci. Wallahu a'lam